بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن saya muliakan para hadirin dan para hadirat di bawah kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah pagi hari ini di Masjid An-Nur ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama belajar tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembahasan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dibahas ulama-ulama dalam buku-buku mereka buku-buku khusus membahas ini adalah yang disebut dengan nama sirah tapi insyaAllah ta'ala ada pun yang kita jadikan sebagai rujukan dalam membahas tentang Nabi ini adalah kitab ash Asyama'il Al-Muhammadiyah al muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Al tirmidhi Muhammad bin Surah Al-Imam Al tirmidhi punya kitab yang dikhususkan pada pembahasan tentang karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bagaimana fisik beliau bagaimana tubuh beliau SAW bagaimana tingginya, bagaimana rambutnya bagaimana alisnya dan itu telah dibahas oleh Ustaz sebelumnya Ustaz Rizal InsyaAllah pada hari ini kita hanya membahas tentang bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, pakaian adalah perkara tradisi. Dan ketika Islam datang, Islam bukan merubah seluruh tradisi manusia, tidak. Jazakallahu khairan, Jadi ketika Islam datang, bukanlah Islam itu merubah semua tradisi manusia, tidak. Tapi Islam hanyalah merubah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk mengikuti tradisi dengan catatan tidak selama tidak bertentangan dengan syariah, ya. Kata-kata al-ma'ruf, ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, "Khudil afwa." Mudahlah memberi maaf manusia. Wa'mur bil urfi. Perintahkanlah manusia untuk mengerjakan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf dalam bahasa Arab mereka kata-kata arafa. Arafa ya'rifu urfan wa ma'rufan. Sesuatu yang telah dikenal manusia. Namanya ma'ruf. Ya, kebalikan ma'ruf adalah mungkar, sesuatu yang diingkari manusia, enggak dikenal manusia. Ya, Ketika Islam datang dia tidak merubah segala macam tradisi kecuali yang bertentangan dengan Islam. Antum lihat Nabi ketika datang nggak menyuruh kita untuk merubah rumah-rumah kita. Ya. Rumah-rumah bangsa Arab petak-petak, rumah kita seperti ini. Kenapa itu tradisi mereka? Ya, karena jarangnya hujan jadi nggak perlu buat atap seperti gini. Begini aja pun nggak ada masalah. Tradisi mereka. Demikian juga dalam cara ya dalam makanan yang mereka makan. Mereka makan kurma, mereka makan namanya al-aqid. Al-aqid adalah keju ya atau susu yang dikeringkan kemudian dipotong-potong kecil. Mereka makan azabib yaitu uh, anggur yang dikeringkan, kita bilang kismis. Ya. Ini semua makanan mereka. Dan Nabi tidak perlu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam nggak suruh kita merubah makan kita ya bahaya kan mereka tadi suruh rubah jangan makan nasi makan kurma nggak kenyang kita subhanallah kemudian pakaian pun demikian sungguh salah besar ketika ada orang mengatakan pakaian sunnah nih selain ini bidah selain ini nggak boleh tidak demikian keadaannya ya pakaian perkara tradisi antum lihat andai kata antum pergi ke Makkah Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kita melihat orang memiliki pakaian beragam-ragam. Saya ingat orang-orang dari Afrika Utara sana, dari negeri Shunqaid, dari negeri e, Mauritania. Pakaiannya sungguh aneh, ya. Kalaulah lengan baju kita segini besarnya, dia seluruh dari atas sampai ke bawah lengan baju. Sahih. Kalau dia mau sholat dia akan gulung naikkan ke atas. Nampak baju dalamnya. Mereka akan tarik ke atas, Allahu Akbar. Itulah mereka. lihat bangsa Nigeria punya pakaian ini mirip-mirip dengan pakaian orang-orang India. Ya, Nigeria mirip dengan pakaian India. Macam-macam. Setiap bangsa memiliki pakaian yang berbeda-beda satu sama lain yang tidak kita disuruh merubah. Ya, bahaya andai kata kita masuk Islam, eh kau harus pakai baju jubah. Payah. Ya, Bahkan sebagian pakaian-pakaian dikenakan oleh kaum muslimin di negeri kita itu asal muasalnya dari negeri Cina. Pakaian yang saya pakai ini namanya baju apa? Koko. Kenapa koko? Itu sebutan untuk akong-akong Cina, koko. Ya. Cina di era di era pertengahan pakaiannya seperti gini. Cina di era klasik pakaiannya bahkan panjang-panjang sebagaimana pakaian orang-orang India dan pakaian Pakistan sekarang jadilah tradisi pakaian kuku ini pakaian yang kita gunakan untuk eh, amalan-amalan kemasyarakatan seperti ngaji, sholat dan seterusnya. Dan ini jangan diselisihi. Ya, artinya kan dia kata antum naik mimbar, jangan pakai baju jeans. Ya, baju jeans dipakai. Jangan pakai baju jeans. Jangan pakai baju kaos, jangan pakai topi seperti gini. Topi apa namanya? Topi pet. Walaupun dalam Islam itu nggak salah, tapi antum menyalahi tradisi dan bisa dilempari antum, disuruh turun. Demikian juga jenis rambut dan seterusnya. Ini perkara perkara tradisi. Yang dilarang adalah yang menyelisih tradisi seperti pakai seperti rambut. Rasulullah SAW kadang-kadang rambut beliau sampai ke telinga, kadang-kadang sampai ke bahu. Ya, yang beliau larang dalam rambut adalah memangkas sebagian, meninggalkan sebagian. Namanya kozak. Sekarang lagi ngetrend ini kozak di mana-mana. Cukur habis, cukur habis, tinggalkan atas. Kadang-kadang kayak kuda lumping saya lihat. Ya, ini terlarang. Kadang-kadang sebaliknya, ya, botak atasnya dari atas ke belakang, kiri kanan ada. Ya. Ini semua adalah tradisi-tradisi yang menyalahi Islam. Ya, selama tidak ada larangan silahkan. Dan hukum asal istiadat adalah mubah. Antum menikah dengan gaya Bali silahkan Dengan gaya apa Bali suku ya Dengan gaya Bali silahkan Dengan gaya Lombok silahkan Dengan gaya Minang silahkan Silahkan pakai selama tidak bertentangan dengan Tradisi Ya Jika bertentangan baru ketika itu dia minggir Dan adapun pakaian Hukum asal berpakaian adalah boleh-boleh saja Ya, sama dengan makanan. Hukum asal makanan adalah boleh-boleh saja. Saya teringat pernah ketika saya dialog dengan seorang teman. Ya, dia itu hobi pakai serban. Masalahnya dia salah karena tidak pakai serban. Serban, serban kerucut, gulung, ya. Masalahnya diangkat kami yang paling sunnah karena kami pakai serban. Itu dia bilang. Saya bilang, serban nanti gaya apa? Inilah serban Nabi sallallahu alaihi dia bilang. Nabi itu serbannya seperti ini. Saya bilang itu serban Abu Lahab itu serban Abu Jahal. Karena Nabi dan Abu Jahal nggak beda serbannya sama gayanya. Bisa temingkari kalau saya katakan itu serban Abu Jahal. Karena Abu Jahal pun pakai seperti itu. Dia terdiam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tradisi tersebut hukum asalnya adalah mubah. Ya, bahkan Al Imam Abdullah Mubarak rahimahullah tabaraka taala suatu ketika ada pada suatu kaum dan dia memakai peci bangsanya dan dia aneh sendiri di tengah-tengah orang ya dia lihat semua orang pak punya peci yang sama dia aneh sendiri dia malu dia simpan pecinya dia, dia lipat dia simpan pecinya supaya tidak tampil aneh maka kita dilarang tampil aneh dalam tradisi ikuti tradisi selama tidak menyalahi syariat kalau menyalahi syariat syariat di atas segalanya Sebagian tradisi perempuan yang melamar laki-laki. Datang dia, "Bang, ya. Berapa harga, Bang?" Kalau anda kata misalnya dia S1 7 lembu dibeli dengan 7 lembu dibeli dengan 10 lembu dikasih uang hantaran kepada laki-laki ya perempuan melamar laki-laki nggak benar ya ini contoh tradisi yang menyalah ya dalam Islam nggak boleh. Sebagian tradisi perempuan nggak dapat warisan. Sebagian tradisi laki-laki nggak -laki dapat warisan. Ini semua tradisi yang menyala dengan agama. Ketika itu tradisi wajib minggir. Karena yang mencipt, yakni yang menurunkan agama, dia lebih mengetahui segala macam kebaikan. Tradisi-tradisi yang menyalahi agama itu tidak baik. Contohnya dalam berpakaian. Pakaian hukum asalnya boleh, apapun warnanya kecuali dilarang bagi laki-laki. Seperti warna merah murni tanpa ada garis-garis laki-laki terlarang memakainya. Atau yakni apakah bentuknya seperti ini, seperti ini boleh-boleh saja. Selama paket tersebut pertama menutupi aurat. Dan aurat laki-laki kata para ulama adalah Yani yang terdapat antara pusar sampai ke bawah lutut itu pakaian laki-laki itu aurat bagi laki-laki walaupun paha dipersisihkan. Sebagian mengatakan aurat, sebagian tidak. Jumhur mengatakan paha itu aurat. Itu bagi laki-laki. Minimal antum kalau naik sepeda <laughs> olahraga harus tertutup itu minimal dari sisi aurat yang nggak boleh terlihat oleh laki-laki lain. Antara pusar sampai ke bawah lutut. Adapun perempuan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangannya dan wajahnya menurut kebanyakan para ulama. Ya. Jangan katakan ini kan tradisi, Ustaz. Iya. Tradisi, tapi selama menyalahi Islam nggak boleh. tertengok di pantai-pantai, tradisi pakaian mereka gimana kira-kira? Pantai-pantai di Bali ini, gimana sanur macam-macam. Itu menyalahi atau enggak? Jangan katakan ini kan tradisi mereka, Ustaz. Iya, ini tradisi mereka yang menyalahi syariat. Pakai cawat aja dia, pakai koteka aja dia. Ini menyalahi Islam. Tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikut. Adegan tidak boleh ditiru. Dan adegan tidak boleh dilihat. Yang sering-sering ke sana. Kalau enggak ada hajat jangan. Baik, sekarang kita baca tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala, قال Muhammad bin Humaid حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت Al-Imam Tirmidhi menyebutkan antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan nama sanad. Ya. Dalam Islam, orang enggak boleh ngomong sembarangan tentang agama. Dia harus menyebutkan bukti yang dia katakan itu adalah landasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata salah seorang ulama, nah, Ibnu Syirin, kalau saya tidak khilaf, al isnadu minaddin. Rantaian perawi sanad yang membawa hadis dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai kepada Nabi itu bagian daripada agama. Laulal isnadu kalau bukan karena sanad ini, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang boleh ngomong. Kalau tanpa sanad, tanpa rujukan daripada para sahabat, tabi'in, dari Nabi, semua orang bisa ngomong. Karena agama bukan menurut saya, Ustaz. Emangnya kamu siapa? Menurut tuan guru saya, Ustaz. Emangnya tuan gurumu siapa? Agama ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus senantiasa melandaskan segala macam perkara-perkara agama kepada Rasulullah. Karena kita ini nggak hidup pada masa Nabi SAW, kita butuh perantara perantaranya adalah para perawi-perawi yang menyampaikan kepada kita hadis. Dan di sini Al Imam Tirmizi menyebutkan dari dirinya sampai ke Rasulullah. Dia berkata, telah memberitahukan kepada Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Berkata Muhammad bin Humaid Ar-Razi, "Haddatsana Al-Fadl bin Musa." Telah diberitahukan kami oleh Fadl bin Musa. Sudah dua orang guru Imam Tirmizi. Wa Abu Tumailah dan kami diberitahukan oleh Abu Tumailah ya wa Zaid bin Hubab dan diberitahukan oleh Zaid bin Hubab tiga yang diberitahukan kepada Muhammad ya bin Humail Ar-Razi an Abdul Mu'min bin Khalid ini guru yang tingkatan ketiganya an Abdullah bin Buraidah ini yang keempatnya an Ummi Salamah ini yang kelimanya dan dia dialah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat berkata Ummu Salamah kana ahabbu anna athiyak كان أحب thiyabi ila رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم القميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى adalah pakaian yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-qamis atau gamis ya jadi ini perkataan Ummu Salamah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara Imam Tirmidzi ada lima orang di atasnya inilah namanya sanad kita harus diikat dengan sanat supaya enggak sembarang ngomong. Agama ini bukan milik tukang parkir, bukan milik tukang ojek, bukan milik tukang milik Allah tabaraka taala. Harus adalah dasar dasar agama. Ya. Jadi apa kata Ummu Salamah? Kana ahabbu atau ahabba Thiyabi ila Rasulillah al-qamis atau al-qamis. Adalah yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian adalah jenis baju yang bernama gamis ya walaupun hukum asal baju adalah boleh boleh dan Nabi memakai berbagai macam jenis pakaian nanti kita akan sebutkan ya yang jelas kaidahnya selama tidak menyalahi syariat boleh Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari Kulu washrabu. Silahkan makan sesuka hati kalian. Minumlah sesuka hati kalian. Walbasu berpakaianlah sesuka hati kalian. Watasaddaqu bersedekahlah sesuka hati kalian min ghairi israfin. Selama tidak berlebih-lebihan wala makhilah dan tidak dengan kesombongan. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berpakaian, kita boleh bersedekah, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan punya niat sombong pakaian terkadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan tapi karena kesombongan celana dalam saya ini 4 juta harganya dia bilang ini orang bodoh celana dalam 4 juta ya ini udah makhi ini udah namanya israf berlebihan yang dibeli dengan harga 500 ribu sudah muntas, bagaimana atau harus beli dengan harga 500 juta ya makan pun demikian kadang kita makan karena kebutuhan makan penyet ada orang makan bukan kebutuhan pamer ria satu porsi burung cendrawasi dua juta harganya ngapa burung cendrawasi? enggak ada yang lain ya ini menyelisihi ya jadi khawatir rahimakumullah ya dalam hadis yang dalam riwayat disebutkan Ummu Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai al-qamis atau gamis. Gamis adalah ya thobul tsaubul pakaian yang dikenal, ya. Alladzi lahu kuman. Dia memiliki dua lengan. Ya. Tadkhulu fihi Dari dua lengan inilah tangan dikeluarkan seperti ini ya tapi dia walau jaibun dan dia punya kantong mungkin di sini mungkin di sini ya yadkhulu fil dan dia juga punya belahan di sini untuk masuk leher daripadanya seperti ini dia ya tapi dia biasanya yang namanya kamis Rasulullah pakai panjang sampai ke bawah nah kayak Pak Farid inilah ini kamis ini ah ini dia Beri dulu sih ah inilah kamis ah Tepat tafadhal ya Itu komis Tetapi walaupun tidak sampai ke bawah Hanya sampai setengah Juga layak disebut dengan nama Al-Qamis Yang penting dia punya Ada lehernya, ada dua tangan Itu namanya Qamis ya? Kata beliau kata Berkata Syekh Abdul Razak Hafizullahullah Tabaraka Ta'ala Ya Qila Fi sababi hubbin Nabi lil Qamis Nabi kenapa senang pakai baju Kenapa yakni jenis baju ini, gamis ini begitu dicintai Nabi? Li'annahu sahlun fi lubsihi, karena mudah memakainya. Ya, sahlun fi khala'ihi, mudah melepasnya. Murihun fi taharruk, gampang kita bergerak dengannya. Ya, bi khilafi ba'd al-albisah allati tahtaju 'inda at-taharruk fiha ila ta'awud mithl izar. Berbeda sebagian pakaian kita harus pulang balik, harus pulang balik kita mengkuatkannya sebagaimana kain kain sarung. Kalau enggak selalu kita tengok-tengok, tiba-tiba muncul ke bawah, lari orang. Makanya al-qamis lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salama. Eh, berikutnya Qala hadatsana Ziyad bin Ayyub Al-Baghdadi. Berkata Imam Tirmizi rahimahullah, telah memberitahukan kepada kami Ziyad bin Ayyub Al-Baghdadi. Kata-kata Al-Baghdadi menunjukkan dia berasal daripada Baghdad. Ya. Kalau kita dari Indonesia Al-Indonesi dalam bahasa Arab namanya ini nisbah. Ya. Kalau anda kata dari Bali, Baliyi Al-Lomboki dari Lombok Saya dari Medan Al-Maidani Ya Qala Haddasana Abu Tumailah Berkata Ziyad bin Ayyub Kami telah diberitahukan oleh Abu Tumailah An Abdul Mu'min ibni Khalid Dari Abdul Mu'min ibni Khalid An Abdullah ibn Buraida an ummi dari Abdullah ibn Buraida dari ibunya an ummi Salamah dari ibunda ummi Salamah yakni ibunda kita Ummu Salamah qalat berkata Ummu Salamah kana ahabbu athiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis adalah pakaian yang paling dicintai Nabi SAW adalah pakaian yang bernama gamis qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah berkata Imam Tirmidzi seperti inilah yang telah disampaikan oleh Ziyad bin Ayyub dalam hadisnya dari Abdullah bin Buraidah dari ibunya dari Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin dan banyak orang-orang meriwayatkan pun seperti ini pula jalurnya an Abi Tumailata dari Abu Tumailah misal riwayat Ziyad bin Ayyub seperti riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah wa Abu Tumailah yazidu fi hadha al-hadith an ummihi wa huwa asah Tapi Abu Tumailah menambahkan bahwasanya bukan langsung ya Abdullah bin Buraidah meriwayatkan daripada Ummu Salamah tapi ada perantara ibunya baru daripada Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka taala. Baik, berikutnya. Qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj, qala hadatsana Muad bin Hisham, qala hadatsani Abi an Budail yani Ibni Maisarah al-Uqaili an Shahr bin Haushab عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل Inilah namanya sanad. Antum harus sabar. Enggak langsung ke hadis. Dari dari dari dari. Tapi inilah ilmu Islam. Sebagian orang yang mengatakan, alah capek kita belajar hadis, langsung aja dari Allah. Ya, sebagian orang-orang sufi membenci hadis. Kata dia ini kan orang-orang telah mati semua. Ilmu haddatsana haddatsana itu dari orang mati kepada orang mati, orang mati dari Nabi. Kami langsung haddatsani qalbi an rabbi. Aku diberitahukan oleh hatiku langsung daripada Tuhanku. Tak perlu pakai orang mati. Kita katakan ini sesat menyesatkan. Kalau anda kata langsung daripada Allah, untuk apa dia kirim Nabi? Ya enggak? Udah nggak ada kerjaan Nabi kalau andai kata langsung dari Allah. Nabi perantara kita. Kalau tiap orang pakai masing-masing ini dari Tuhanku ya, kacau balau agama. Ya, maka harus ada sanad. Qalat berkata Yazid berkata Asma bintu Yazid karena kumu qamisi Rasulillah ila rusuk adalah lengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai arusg sampai pergelangan tangan seperti ini Nah, jadi tidak sampai kemari, apalagi sampai kemari, sampai kemari, ya itulah dengan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustaz andai kata sampai seperti ini? Saya katakan hukum asal pakaian adalah boleh nggak terlarang, silahkan. Ya, sampai kemari boleh, tapi lewat kemari sampai kemari ini masuk ke dalam bentuk isbal. Al isbalu fi kulli syai. ada orang sampai lengannya sampai kemari ya kan Islam itu agama yang indah, agama yang ideal. Coba bagi, bagi bayangkan kata lengan bajunya sampai kemari apa jadinya? Jelek nampaknya. Mau makan pun payah gulung-gulung, kena-kena dan seterusnya. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم بركاته إمام ترمذي كامل بن تهقن عمار الحسين بن حريث يا بركاته كامل بن تهقن أبو نعيم قال حدثنا زهير كامل بن تهقن الزهير عن عروة بن عبد الله بن قشير بل عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة بل معاوية بن قرة عن أبيه بل أيهنا يعني قرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاته قرة Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ra'tin min muzainata Pada satu rombongan kami dari suku ya, dari suku Muzainah linubayyahu Kami datang untuk membaiat Nabi masuk Islam untuk tunduk dan patuh kepada Nabi. Baiat mana adalah ketundukan, kepatuhan. Itu makna baiat. Terbiasa orang-orang dahulu membayar dengan menyalami atau tidak, ya jadi mereka datang untuk masuk Islam. Mereka dari suku Muzaina. Wa inna kami la mutlakun, Ya. Maka berkata ketika itu Qurrah dan aku melihat pakaiannya terbuka. Au qala zirru qamisihi mutlaqun atau ya kancing baju Nabi terbuka. Maksudnya Nabi itu pakaiannya ini ada kancingnya seperti ini, kancing zir Ketika Qura datang yang diperhatikannya pakaian Nabi kata apa kata dia? Kulihat ketika itu kancing baju Nabi terbuka seperti ini. Terbuka. Ya qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu khatam Maka kumasukkan tanganku, boleh jadi dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kumasukkan tanganku ke kerah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yani yang terbuka. Ini yang terbuka bahasanya jaib. Kumasukkan tanganku famasastul khatam. Aku terpegang tanda kenabian yang terdapat di antara pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tangannya menyentuh di antara punggung Nabi ini ada namanya khatamun nubuwah, stempel kenabian. Ya, dan ini diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Kabarnya Bahirah melihat ada stempel kenabian, disuruh Rasulullah untuk dibawa pulang oleh Abu Talib kata dia bahaya nampak orang itu dibunuh anak ini bawa pulang dia ya maka intinya Rasulullah terlihat oleh Qurrah ini dalam keadaan pakaian terbuka sebagian orang mengatakan sunnah ini orang ya sunnah pakai baju itu dibuka kerahnya atau dibuka kancingnya seperti ini jawabannya tidak tidak ada disunnahkan tapi boleh saja. Dan Nabi membuka kancingnya bukan karena itu petunjuk disuruh kita ikuti, tapi boleh saja karena keadaan. Mungkin dia merasa kepanasan. Ya, hukum asalnya adalah itu seperti ini. Kalau anda kata dibuka, untuk apa buat seperti ini? Buat aja terbuka sekalian seperti ini, tanpa ada kancing. Ya, sebagian orang-orang ingin menjalankan sunnah tapi akhirnya dia salah. Sebagian orang salat di masjid dia pakai sendal, kata dia sunnah. Kita katakan ya, barakallahu fiik. Pakai sendal itu salat sunnah, tapi di mana kita melihat Nabi salat sendal di masjid, ya salat pakai sendal di masjid beliau ketika masjid beliau bukan seperti sekarang, masih pasir masjid beliau, enggak ada keramik. Pakai sendal Nabi pernah salat, diikuti oleh para sahabat. Rasulullah lepas sendalnya sahabat pun melepaskan sendalnya Sehingga ketika itu Nabi bertanya selepas salam, kenapa akan buka, akan buka sandal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat anda melepas sendal kami pun melepas. Itulah kepatuhan para sahabat. Kata Nabi Jibril membisikkan kepadaku di sandalku ini ada kotoran najis maka aku lepas dia. Subhanallah. Ini masjid Nabi SAW. Pada masa itu pasir. Kalau antum kemari pakai sandal, antum dipukuli orang. Dan ini bertentangan dengan Islam. Kata Allah, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan rusak bumi ini setelah Allah ciptakan dengan keindahan. Kalau antum sampai ke sandal karpet merusak, maka jangan kita itu dalam mengamalkan sunnah apa namanya? Saklek, tidak bijak, tidak hikmah. Sehingga nampaknya orang menutup kerah baju, eh kebuka itu, kebuka tuh. Oh, seperti gini buka, ini sunnah. Siapa yang katakan demikian? Nabi terbuka kancingnya boleh jadi karena panas, bukanlah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama dengan pakai jam. <laughs> Kadang-kadang orang yang heboh pakai jam, jangan di kiri, nggak sunnah, di kanan, rubahnya di kanan, Jumpa lagi yang lain, jangan kau pakai jam di kanan kan banyak bergerak-gerak tangan kanan payah. Pakai di kiri, hukumnya adalah boleh, boleh saja. Boleh di kanan, boleh di kiri. Yang nggak boleh di kaki. Payah tuh lihatnya nanti. Inilah namanya hikmah bijak dalam mengamalkan sunnah, tidak saklek. Ya, kadang-kadang dia nggak paham sunnah, sunnah nggak pernah saklek, dia yang saklek. Subhanallah. Ya, Sebagian orang ada yang malas sholat pakai karpet. Kalau dapat dibukanya karpet. Kalau dapat dibukanya keramik dia mau sholat di atas tanah. Ya, ini kan bahlul. Ya, apa kata dia? Nabi itu sholat di atas tanah. Ini apa karpet-karpet? Dibukanya karpet. Sholat Nabi kan di atas tanah, dibukanya keramik. Wih kacau kita. Ya, ini nggak paham dalam mengamalkan sunnah. Ya, nah وإن kita آه، lanjutkan قال حدثنا عبد عبد ابن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشه به فصلى بهم Al-Imam At-Tirmidhi menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah ibn, dari Abd bin Humaid dia berkata telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Fadl dia berkata telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin Salama dia berkata ya dari Habib bin Syahid dari Hasan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu suatu ketika kharaja keluar dari rumahnya wa huwa yattaki ala Usama bin Zaid dan dia bersandar pada Usama bin Zaid alaihi thawbun qitriyun dia memakai pakaian qitriyun ya qad tawashshaha bihi yang telah diletakkan untuknya fasalla bihi maka Nabi salat dengan mereka ya nanti kita sebutkan arti qitriyun di sini Athawbul qitriyun Nama pakaian yang bernama al qatri huwa naw'an min al-burud al-yamaniyah. Pakaian yang berasal dari negeri Yaman. Ya. Laha khututun muqallama. Yang mana pakaian ini punya warna-warna yang bermacam-macam, liris-liris. Seperti sarung, nah, seperti sarung Bapak itu liris-liris, seperti sarung ini ini liris-liris. Ini namanya ya burda. Dia bukan satu warna. Ya. Jadi Berkata Anas bin Malik, suatu ketika Nabi keluar dari rumahnya. Boleh jadi di dalam keadaan yakni bersandar di atas mungkin Nabi SAW di atas tunggangannya wallahu tabaraka taala alam ya atau dia bertumpu pada yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid mungkin dia berjalan di papal ya mungkin dia berjalan di samping Usama bin Zaid yang jelas kata Anas aku melihat dia memakai pakaian thawbun qatriyun, satu jenis pakaian ya yang dia memiliki warna ber, ber memiliki banyak warna, bergaris-garis. Qad tawashshah bihi yang telah disiapkan untuk Nabi kemudian diletakkan padanya fasal bihim kemudian dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menggunakan pakaian yang memiliki corak berwarna-warni. Enggak mengapa. وقال عبد بن حميد قال محمد الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه berkata Imam Tirmidzi berkata Abd bin Humaid dia berkata Muhammad bin Fadl yakni meminta kepadaku dia berkata Yahya bin Ma'in meminta kepadaku tentang hadis ini awwala ma jalasa ilayya ketika dia yakni bertemu denganku Yahya bin Ma'in Sahabat Imam Ahmad Terkenal Apalagi dalam ilmu jarwat ta'adil Jadi hadis ini ada pada Muhammad bin Fadl Ketika Yahya bin Ma'in berjumpa Muhammad bin Fadl Awal berjumpa langsung dia bilang Eh tolong hadis tersebut ku mau Mau ku tulis Fakultu ya. Fakultu haddathana Muhammad bin Salamah Maka aku katakan aku diberitahukan oleh Muhammad bin Salamah فقال لو kana min kitabika ya faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi jadi Muhammad bin Fadl ini yang memiliki hadis tentang pakaian Nabi yang bernama Kutri ini dia punya riwayat Yahya bin Mahin minta hadis ini mau dia catat maka disebutkanlah dengan hafalan oleh Muhammad bin Fadl berkata Yahya bin Ma'in lihatlah bagaimana para ulama benar-benar menjaga waktu mereka, khawatir mereka terlebur. Apa kata Ya bin Ma'in? Ketika mau kukeluarkan bukuku, mau kubacakan kepadanya, apa kata dia? Thumma qala amlihi alaih. Jangan, kau langsung sebutkan mau kutulis sekarang. Kenapa? Dia takut. Ya, jangan-jangan ngambil kitab meninggal kawan ning sebelum sempat dibacakan atau meninggal dia. Dia begitu berupaya menjaga waktunya. Sampai-sampai mengambil buku pun jangan. Udah kau sembuhkan hafalanmu. Ya. Thumma qala amlihi alaih. Sekarang kau diktikan. Dan dalam menikmah hadis ada dua metode. Hafalan pertama namanya hifdzu sadrin, langsung menghafalkan. Dengar langsung dihafalkan. Yang kedua namanya hifzu kitab, dhabtu kitab. Dengar langsung dia tulis. Ya, sebagian para perawi hadis dia nggak bisa menulis, tapi langsung hafal. Sebagaimana sebagian seperti Syu'bah ya terkenal dengan yakni hafalan yang baik ya ada yang menghafal para sahabat nabi ada yang menghafal langsung sebagaimana Abu Hurairah dan ada yang mencatat sebagaimana Abdullah bin Amr bin As jadi laki-laki ini Muhammad bin Fadl mau mengambil bukunya berkata ya jangan sekarang diktikan dari hafalanmu fa inni akhafu an la alqa aku khawatir tidak jumpa kamu lagi dia khawatir tahan tah dia meninggal yang ini meninggal tak ada halangan Karena ada saja orang punya halangan. Mau menyampaikan diajak orang pergi dan seterusnya. Dia bilang tolong segera sampaikan sekarang. Ya, qala fa amlaituhu leh seketika ku diktikan dari hafalanku. Thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu Setelah selesai sampai ke dia untuk mencek ku ambil bukuku baru ku bacakan kepadanya. Dan benar. Jadi hadis bukan perkara gampang. Subhanallah. Maka jangan sepelekan hadis. Ya, jangan diriwayatkan kecuali dari Rasulullah. Sebagian orang nggak betul yang penting kata Nabi padahal itu dusta. Memakai hadis palsu sama dengan menggunakan uang palsu. Atau masuk ke ke swalayan, masuk ke mall, satu satu karung dibawa uang, tapi semuanya palsu. Sudah diborong semuanya, ketika bayar datang polisi, digari, masukkan penjara. Orang yang beramal pakai hadis palsu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan sabda Nabi kita yang mulia Sallam. Bahkan dapat dosa. Sebagaimana tadi orang berbelanja pakai uang palsu, bukan dapat barang, tapi masuk kerangking, digolkan dia. Begitulah keadaannya. Dan di negeri kita, di negeri negeri muslimin banyak tersebar hadis-hadis palsu yang dijadikan orang sebagai saran untuk beribadah. Tidak boleh. Kemudian قال حدثنا سويد بن النصر ابن النصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له Sekarang apa doa memakai pakaian baru? Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, Aku diberitahukan oleh Suwaid bin Nasr, dia berkata, Abdurrahman bin Mubarak memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi. Dia berkata, adalah Rasulullah SAW Iza stajadda thawban, jika memakai pakaian yang baru. Samahu bismihi, dia menyebutkan nama Allah. Allahumma ya atau bismillah imamatan au kamisan au ridan apapun pakaian baru yang dia kenakan baik serban yang digulung-gulung di atas namanya imamah ya ataupun khamis, gamis atau ridah ataupun selendang nabi pakaiannya ada gamis ada selendang ya yang dia belitkan di lehernya ini pakaian Arab tentunya sebagian orang-orang Arab seperti orang Yaman, orang-orang yang di Mauritania, seperti itu sebenarnya. Dilihatkan ke atas, ada ekornya satu dan dia lebihkan panjang dililitkan ke lehernya, namanya rida. Kadang-kadang berpisah dengan serban, kadang-kadang menyatu dia. Ini tradisi, silahkan saja. Maka dia Nabi SAW mengucapkan dalam ucapan tersebut Allahumma lakal hamdu Ya Allah bagi bagimu segala puji Inilah yang Rasulullah ucapkan ketika dapat pakaian baru. Dia pulangkan segala macam bentuk pujian kepada Allah sang pemberi kenikmatan. Kenapa kadang-kadang kita sombong? Apalagi baju kita mahal. Eh, ini mahal nih. Eh. Sombong kita siapa yang berikan kau baju? Siapa yang berikan kau rezeki? Ya, maka jangan mengucapkan nama Allah kita tahu bersyukur, mengembalikan pujian kepada Sang Pemilik segala sesuatu. Dialah Allah. Dan ini adab, etika supaya kita enggak lupa daratan. Ya, orang pakai baju kadang-kadang sombong. Ya. Maka ketika dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu ya Allah, semua ini pujian untuk semata darimu ini semua. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar, semua karena kurniamu. Ya Allahumma lakal hamdu kama kasautani sebagaimana engkau telah pakaikan aku pakaian ini. Inilah namanya mengembalikan pujian kepada sang pemberi nikmat. Minimal antum kok diberi orang ucapkan apa? Terima kasih Pak. Andai kata ada orang seorang memberikan kepada antum baju baru, oke ini pakai. Apa yang layak antum ucapkan? Minimal mengucapkan ya sekolah khair, terima kasih akhir. Kepada manusia aja wajib berterima kasih. Coba antum langsung ambil, huh, sini. Tadi beri pakaian, Pak silakan ambil. Nah sini, nah pergi sana. Kira-kira apa kata? Oh tak tahu diri kok. Ya, Minimal antum katakan, oh makasih pak, jazakallah khairan. Untuk makhluk aja kita wajib bersyukur. Bagaimana Khalid pencipta seluruh makhluk, pencipta segala sesuatu. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Man la nas. Yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak pandai bersyukur kepada Allah, pasti. Subhanallah. Orang tuanya yang melahirkan dia membesarkannya, nggak pandai bersyukur kepada orang tuanya. Bahkan mungkin menghardi orang tuanya, mencela, memaksa. Ini orang pasti wajib tidak tahu bersyukur kepada Allah. Wajib. Pasti. Kenapa? Nggak akan mungkin dapat bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu ya Allah. Aku bermohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada baju ini. Baju membawa kebaikan. Apa kebaikannya? Menutup aurat kita. Kebaikan baju ini. Maka baju yang tidak menutup aurat tidak ada padanya kebaikan. Ada kadang-kadang perempuan pakai baju tapi telanjang transparan. Ini tidak baju namanya. Tidak ada padanya kebaikan. Kadang laki-laki pakai baju sempit, nggak menutup auratnya. Sebagian laki-laki pakai baju kaos yang sempit. Celana yang pisahnya juga sempit. Sujud dia nampak belahan bokongnya yang jelek itu. Orang di belakangnya orang mau baca tasawuf aduh benda itu <laughs> Ini orang menyelisihi sunnah. Ini orang menyiksa orang lain. Kadang-kadang perempuan pun demikian. Naik motor, pisaknya sempit. Ini lebih parah lagi nih. Mau saya diceritakan ini. Allah Akbar. Pakaian itu membawa kejelekan. Maka kita bermohon kepada Allah agar pakaian ini kita pakai membawa kebaikan. Kadang-kadang pakaian membuat orang jadi sombong. Tengok pakaian jenderal bintang 4 itu. Kadang-kadang eh, ini jenderal loh, membuat dia sombong. Kenapa? Ada pangkat-pangkatnya. Tengok pakaian-pakaian pejabat, custom contohnya. Ya, membuat orang sombong ketika antum pakai berlindung kepada Allah daripada kejelekan pakaian. Ya. Kadang-kadang lihat laki-laki dia. Ya. Namanya Tono, malam hari pakai pakaian perempuan namanya Tini, berubah. Pakaiannya pun subhanallah. Dipakai pakaian perempuan semua, pakai rok, segala macam. Ini pakaian yang jelek. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu taala dari pakaian-pakaian yang membawa kejelekan kepada kita. Pakaian seorang dengannya terkenal disebut namanya libas syuhrah. Aneh pakaiannya se sehingga semua orang kenal. Oh ini pakaian si Kenapa? Karena dia memakai pakaian tujuannya untuk terkenal. Pakaian yang aneh-aneh Bolong sana, bolong sini Ada kan? Pakaian dibolong-bolongi Kadang-kadang lututnya bolong, pahanya bolong Supaya tenar Ini pakaian dah tidak menutup aurat Pakaian supaya tenar Aneh-aneh Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau dalam doanya Allahumma ya as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu ya Allah aku memohon kebaikan daripada pakaian ini dan kebaikan apa yang dia dibuat dengannya. Wa a'udzubika min syarrihi aku berlindung daripada kejelekan pakaian ini dan dari kejelekan wa syarri ma suni'alahu apa-apa yang dibuat dengannya. Subhanallah. Jadi aman. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله alaihi wasallam nahwahu kemudian al Imam At-Tirmidzi menyebutkan jalur lain jika dia daripada Suhaib bin Nadhr bin Nasr sekarang daripada Hisham bin Yunus namanya adalah ya al-Mutabi yang mengikuti ya yang ini meriatkan ini pun meriatkan ketemu di atas namanya Mutabi supaya lebih kuat ini hadis ya yang berikutnya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسه الحبرة berkata Imam Tirmidzi rahimahullah Muhammad bin Bashar memberitahukan kepada kami dia berkata Mu'adz bin Hisham memberitahukan kepada kami, dia berkata, ayahku Hisham memberitahukan kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik dan dia sahabat Nabi. Qala berkata Anas, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-hibara. Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi SAW yang selalu dia kenakan adalah pakaian yang bernama al-hibara. Apa itu hibara? Thiyabun tuttakhadhu min al-qutni awil kattan Pakaian yang asalnya bahannya terbuat dari kapas Itu yang paling Nabi senangi Karena dingin Sebagian orang-orang sufi Kalau beli pakaian sengaja dia beli pakaian yang paling buruk Tahu antum kain goni Goni itu dibuatnya pakaian Ya Tradisi kita tidak Kalau anda kata ada yang enak Kapas, kenapa itu pakai pakaian dari karung goni Karung beras Lalu kalau karung beras terbuat dari kain kan kain belacu namanya supaya zuhud nggak mau dia pakai dari kapas ya ini tradisi purba kala, udah jangan diikuti lagi kalau anda kata ada yang baik dari jenisnya daripada kapas pakai dia ya Nabi SAW menyenangi pakaian yang terbuat daripada jenis al-qatan atau al-kat awil dari bahan kapas muhabbaratan ay muzayyana yang pakaian ini ada hias-hiasnya, ada pernak-perniknya. Ya, wat tahbir wat tajmil wat tazyin Maksudnya pakaian ini bukan satu warna tapi ada pernak-perniknya. Ya, kadang-kadang ada liris-lirisnya. Seperti kita ini ada lirisnya. Coba anda kata ini biru semua, cantik enggak? Kurang. Tapi ada gini dikit, ada gini dikit dan ini bukan promosi. Contoh saja. Ya, kadang-kadang negeri kita ada renda, indah. Jangan terlalu sempit. Ah, ini semua ini nggak sunnah ini, nggak boleh cantik-cantik. Salah. Umat Islam harus tampil keadaan indah. Ya. Bersih. Jangan sampai kita dikatakan orang apa? Kacau Islam ini. Bau-bau. Baju busuk-busuk. Baju kusut-kusut. Tidak. Pakaian dijaga. Kata Allah wasya maka fatahin pakaianmu bersihkan. Kadang-kadang sibuk di ibadah, lupa cuci baju. Allahu akbar, jatuh kawan samping kanan. Bajunya dan lima hari enggak diganti. Ini bukan Islam. Kenapa kita dilarang masuk ke masjid sementara mulut kita berbau karena menyakiti malaikat? Kata Nabi, "Man akala thawma fala yaqrabanna masjidana hadza." Yang makan bawang jangan dekat masjid kami ini. Kenapa? Malaikat-malaikat tersakiti dengan bau busuk mulut kita. Kadang-kadang bau rokok, aduh Allah Akbar kiri kanan, jatuh kiri kanan. Rokok itu bau loh. Siapa yang bilang rokok wangi? Penghisap rokok mengatakan wangi. Racun itu. Subhanallah. Jadi Rasulullah melarang orang datang ke Islam karena mulut berbau supaya jangan menyakiti malaikat-malaikat. Karena setiap tempat majlis seperti ada malaikat-malaikat. Jangan sampai malaikat menjauh gara-gara bau busuk di mulut kita. Dan ini pun dikiaskan dengan yang lain. Kalaupun mulut antum wangi subhanallah, kasih permen segala macam, di bajunya bau, jatuh juga orang. Dilarang. Subhanallah. Jadi harus penampilan dijaga. Kadang-kadang ada orang yang ah kita dilecehkan oleh orang-orang yang lain ya pakaiannya mau bau busuk-busuk. Jangan sampai terjadi hal seperti ini. Ya kadang-kadang masjid pun dikotori dengan jemuran-jemuran, sempak-sempak Jangan. Masjid rumah Allah swt. Lihat di masjid indah bersihnya. Jangan dikotori. Allah perintahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Antahir baitiya lit-ta'ifin." Sucikan rumahku untuk orang-orang datang tawaf. Sucikan daripada segala macam kotoran-kotoran ma'nawiyah, kesyirikan. Karena sebagian masjid tempat kesyirikan, dalamnya ada kuburan. Ini kotoran besar. Orang datang ke masjid bukan minta kepada Allah, minta kepada yang telah meninggal contohnya. Atau daripada kotoran hissiyah, kotoran-kotoran sampah dan seterusnya. Ya, jadi Nabi senang memakai pakaian terbuat daripada jenis katun, pakaian yang ada garis-garisnya, warna-warni, pernak-perniknya. Dan itu semuanya adalah perkara yang indah, sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian masih ada berapa hadis lagi nih? Siap ngantuk? Gimana Pak Farid? Cukup? Cukup berhenti kita nih. Oke. Okay. Setuju enggak yang lain? Hadis ini ada berapa hadis? Enggak saya, saya ada 16 hadis. Kita sudah baca tadi berapa saya lupa. Kita baca aja ya. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حله حمراء كاني انظر الى بريق ساقيه قال سفيان اراها حباره Berkata Muhammad bin Ghayalan Kata Imam Tirmizi berkata Muhammad bin Ghayalan dia berkata Abdul Razak memberitahukan kepada kami dia berkata Sufyan memberitahukan kepada kami dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya Abu Juhaifah dia berkata aku melihat Nabi SAW wa alaihi hullatun hamra memakai pakaian yakni jubah yang berwarna merah Ka'anni anzuru ila bariqi saqai. Seolah-olah aku melihat bagaimana indahnya betis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua betisnya yang berkilat. Qala Sufyan urah hibaratan. Berkata Sufyan, pakaian jubah tersebut adalah hibarah. Pakaian merah yang memiliki warna-warna lain garis-garis. Karena pakaian merah murni tidak orang Nabi sallallahu Nah, seperti antum ini, coba antum berdiri, ini dulu. Menghadap ke belakang, lihat ke video, lihat. Ah, ini yang membuat boleh dipakai ini. Apanya? Garis-garis dan liris-lirisnya ini. Kalau enggak enggak boleh dipakai. Iblis. Nabi pernah pakai jubah warna merah yang ada liris-lirisnya, hibar, Ya. Dan itu indah dan itu membuat dia menjadi indah. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang dilarang itu adalah memakai pakaian merah murni tanpa ada campuran warna-warna lain. Seandainya ada campur lain nggak ada masalah. Ya. Mana lagi yang merah? Ah, ini kain sarung boleh dan seterusnya. Lanjut. Qala hadatsana Ali bin Khashram berkata Imam Tirmizi berkata yang beritahukan kepada kami Ali bin Hashram qala hadatsana Isa bin Yunus kami diberitahukan oleh Isa bin Yunus an Israil dari Israil an Abi Ishaq dari Abu Ishaq an al-Bara ibn Azib dari Bara bin Azib sahabat Nabi qala berkata Bara ma raaitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah enggak pernah ada orang yang paling gagah memakai jubah berwarna merah yang ada liris-lirisnya sebagaimana dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatu la tadribu qariban min min mankibai sungguh kulihat betapa indahnya nabi kulihat rambutnya terurai sampai ke qariban min mankibai sampai dekat kepada kepada bahunya panjang rambut nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terurai ya yang kurang daripada bahunya Dan ini inilah rambut Nabi dan para sahabat semua seperti itu. Mereka itu tidak pangkas kecuali untuk umrah, untuk haji. Itu tradisi mereka. Kalau aneh kata antum buat seperti itu, boleh. Nggak ada masalah. Tapi antum mengatakan ini sunnah. Orang yang rambutnya pendek antum katakan ini bid'ah, itu baru salah. Karena tradisi saja. Ya, tradisi saja. Nggak boleh antum mengatakan, ah ini sunnah nih, rambut saya ini. Enggak. Bukan segala sesuatu dari Nabi itu dikatakan sunnah mutaba yang ditiru. Ada namanya jibiliyah yang Rasulullah berbuat karena itulah tradisi mereka. Ya, itu tradisi mereka dan bukan tradisi kita. Harus di, karena itulah kadang ulama berbeda pendapat. Nabi naik mimbar pakai tongkat, apakah tradisi atau dia ibadah? Gara-gara tongkat heboh di Banda Aceh. Masjid Baitur Rahman sampai mereka turun ke khatib karena nggak pakai tongkat. Ini perkara-perkara yang khilaf antara ulama. Tongkat itu ibadah atau itu tradisi? Dia mengatakan itu ibadah, maka disunahkan pakai tongkat, disunahkan, nggak ada yang mewajibkan. Kalau nggak pakai tongkat sah khutbahnya. Yang mengatakan itu bukan sunnah, tapi itu tradisi, nggak perlu pakai tongkat. Dan ini perkara khilaf luas. Yang pakai tongkat silahkan yang saya tercela-cela. Yang nggak pakai tongkat juga silahkan. Hanya di situ perbedaannya. Tapi yang namanya serban itu kebiasaan. Bukan sunnah. Insya Allah dia kata untuk pakai serban karena ini pakai kaum muslimin dan bukan sesuatu yang aneh. Pakai ya. Insya Allah untuk dapat pahala. Ya. Tapi jangan katakan yang nggak pakai serban nggak sunnah. Ah, itu yang nggak boleh. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد عبيد الله بن إياد بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران ya. Al-Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya ya dari Abi Ramsah dia berkata aku melihat Nabi SAW memakai pakaian burdani akhdaran dua burdah yang berwarna hijau Al-khudrah huna laysat khalisatan wa inma hiya khudratun ma'a khututun min alwan ukhra. Ya. Nabi sallallahu pernah memakai pakaian yang berwarna hijau Berkata Syekh Abdul Razak bukan warna hijau murni tapi warna hijau yang bercampur-campur dengan corak warna lain. Ya, kalau kana akhdar bahtan lam yakun burdan. Karena namanya pakaian burdun dalam bahasa Arab adalah pakaian yang dia itu warna hijau ada corak-corak lain tapi didominasi dengan warna hijau. Itu namanya burdun. Mana sini warna hijau pakaian Ah, beliau di belakang dan seterusnya. Ya, boleh, enggak ada masalah. Ya, kemudian qala hadatsana Abd ibn Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah bin Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah an Qailah binti Makhramah qalat ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi asmalun mulayyatain kanat bi za'faran wa qad nafadathu. Ini hadis terakhir. Ya, oh ada satu lagi. Ya yaitu hari ini ini hadis terakhir. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dari jalurnya dengan sanadnya saya potong langsung daripada Ibnu Abbas dia berkata bersabda Rasulullah alaikum kan berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Qailah binti Makhrama dia berkata aku melihat Nabi sallallahu alaihi asmalun mulayyataini kanata bi ya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang telah usang Allahumma ini makna kata-kata asmal artinya orang jangan sampai dia buang-buang pakaiannya sekalipun telah usang masih layak dipakai-pakai ya mulayyataini yang mana pakaian tersebut adalah berupa pakaian yang belum berjahit maksudnya pakaian luar ya kanata biza'faran yang mana pakaian ini kedua-duanya telah tercelup dengan sejenis tumbuhan bernama za'faran yang biasanya orang dahulu mereka untuk mencelup pakaian mereka menggunakan tumbuhan bernama za'faran atau ward dicelup akhirnya berubah warnanya apa sekarang namanya wantek jenisnya za'faran nabi melarang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran ataupun warna ini. Kenapa? Karena ini khusus pakaian wanita. Tapi di sini kedua pakaian ini dipakai Nabi karena apa? Telah usang, telah hilang, telah hilang warnanya. Ya, maka boleh dipakai. Ya, dan ini menunjukkan kita nggak boleh menghinakan pakaian. Selama pakaian masih layak dipakai, pakai. Ya, dan itu yang diceritakan kepada Nabi Shallallahu dari Nabi Shallallahu kepada kita. Ya. Sampai di sini dulu ikhwan Beberapa hadis masih terluput. Saya khawatir nanti tertinggalkan saya. Ya. Tapi beginilah namanya ilmu. Kita harus bersabar. Ya. Ada mungkin tiga hadis lagi. Mungkin nanti lanjutkan dengan ustaz yang lain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Beginilah para ulama belajar. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar satu hari kadang sampai 14 14 halakoh 9 halakoh Dari sini pindah ke sana, sana pindah sana. Begitulah mereka belajar. Sementara kita halakohnya di mana? Di pasar. halakohnya di mana? Di kebun. halakohnya di mana? Di pantai. Ya halakonya di laut. ngaji seminggu sekali, ngaji sebulan sekali, maka bagaimana kita sebagaimana sahabat mustahil. Apakah ini soal jawab? Apakah mantan suami ibu anak? Ya, mantan suami ibu anak ayah tiri mahram bagi istri anak. Mantan suami ibu ya, ayah tiri. Apakah dia mahram bagi istri? Yang jelas yang mahram itu mertua. Mertua mahram selama-lamanya nggak boleh dinikahi. Ya. Misalnya kita punya seorang istri, ya, maka orang tua kita kandung baginya itu mahram. Selama-lamanya sekalipun kita telah ceraikan dia, tidak boleh orang tua kita ini menikah dengan dia atau dia menikah dengan orang tua kita. Andai kata bukan orang tua kandung, nggak ada hubungan dengan dia, maka dia tidak mahram. Ya, itu aja kaidahnya. Benarkah pakaian kuning tidak boleh dipakai karena menyerupai pastur Buddha? Pakaian kuning tidak boleh dipakai laki-laki, maksudnya adalah pakaian kuning dicelup dengan zafaran nggak boleh karena dia pakaian perempuan bukan karena dia dipakai oleh orang muda nggak nggak benar tapi andai kata bukan kuning murni atau kuning yang dicelup bukan dengan jenis orang boleh itu yang rajin pakaian kuning boleh yang nggak boleh adalah dicelup dengan zahfaran karena itu pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Andai kata bukan dari celupan za'faran Kuning tidak ada masalah Ya Itu yang paling benar Kuning kunyit kan Ada di sana khilaf Tapi itu pendapat yang paling benar Bolehkah niat solat tahiyatul masjid digabung dengan sunat qabliyah? Enggak perlu digabung, cukup niatkan solat sunat qabliyah. Ya, dan insyaallah dia telah melakukan keutamaan solat tahiyatul masjid. Karena dia enggak langsung duduk, intinya enggak duduk. Apakah bayar puasa Ramadan boleh digabung dengan puasa Senin? Enggak boleh. Niatkan puasa Ramadan tapi kerjakan pada Senin, dia dapat pahala puasa pada Senin. Jangan digabungkan. Niatnya satu saja, mengganti puasa Ramadan. Tapi dikerjakan pada hari Senin. Dapat dia dua keutamaan, mengganti puasa yang wajib dan pahala puasa di hari Senin. Bolehkah puasa yang lebih tembus dengan puasa Senin Kamis? Tembus ya bahasanya. Digabung maksudnya. <laughs> Jadi lima hari berturut-turut boleh. Ya. Boleh. Udah Ayamul Ya. Masuk hari Kamis, puasa terus. Enggak ada masalah. Demikian juga puasa Daud pun demikian. Ya.